Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu ila yaumil amma ba'd Ibu sekalian pada Siang ini kita akan bahas hal-hal yang transenden dan imanen yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 255.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 Allah adalah sebuah nama. Sebetulnya Allah itu bisa dari kata ilah yang pakai alif lam. Jadi Allah itu adalah kalau ilah itu God, kalau Allah itu the God. Orang sudah mengatakan sebagai Gusti Numah Agung. Allah boleh disebut apa saja. Sebut Allah boleh, sebut Ar-Rahman boleh, Ar-Rahim boleh dan lain-lain. Sini katakan Allahu la ilaha illahuwa. Allah itu tiada Tuhan kecuali Dia. Menggunakan kata-kata huwa. Huwa itu domir domir mufrad gaib yaitu domir untuk satu orang. Orang ketika tunggal. hi hi Bukan si, tapi hi Kalau bang pertanyaannya, apakah dengan demikian Allah itu laki-laki? Karena kata-katanya huwa. Kenapa tidak hiya? Di sini menggunakan kata-kata huwa bukan berarti Allah laki-laki, tapi Allah itu sebagai lil ihtiram, penghormatan. Bahkan juga di Quran sering katakan Allah menggunakan kata-kata nahnu bukan anak. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahul hafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurut Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Nahnu berarti Allah banyak, tapi nahnu berarti lil penghormatan. Seperti Bapak berdiri kami adalah direksi Telkom. Itu mengatakan kami. Tapi kami di sana bisa, bisa sendiri bisa banyak. Dalam bahasa Arab bisa juga nahnu itu lil ikram penghormatan. Saya ke bapak. Dari mana anta? Tidak sopan. Dari mana antum? Itu lebih penghormatan. Kemudian Al-Hayyu Al-Qayyum, Allah yang Maha Hidup. Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah yang Maha Hidup. Kita pun hidup, tapi hidup kita hidupnya hidup yang dihidupkan. Allah hidup dengan sendirinya. Allah pun kekal. Tapi ada juga yang kekal yang lain. Ruh misalnya. Ruh itu kekal. Tapi bedanya ruh itu kekalnya kekal arodi. Bukan kekal hakiki. Kalau Allah kekalnya hakiki. Hakiki dia. Allah itu kekal sendirinya. Kalau roh kekal oleh Allah kekalnya. Ruh kekalnya dikekalkan. Ruh kekalnya ada awal, tiada akhir. Kalau Allah tiada awal, tiada akhir. Kemudian Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. Allah itu tidak tergantung kepada siapapun. Allah mak berdiri sendiri. Seandainya Allah tergantung kepada yang lain, berbahaya. Misalnya ketika Allah membuat manusia nggak ada bahan, perlu ekspor dulu, perlu impor dulu, susah. Allah membuat manusia itu tanpa tanpa tergantung kepada yang lain. Jadi kita katakan dalam hati Allahu ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bayangkan oleh kita bahwa Allah itu maha hidup yang langgeng, tiada awal tiada akhir dan Allah maha berdiri sendiri tidak tergantung kepada orang lain sedangkan kita sangat tergantung ke orang lain. Sekarang lihat dalam tubuh Bapak. Sana ada kaos, ada celana dalam, celana ada kaos dalam, ada baju, ada jam tangan, ada ID card, ada kacamata, sudah melibatkan berapa orang? Kita makan nasi, satu yang masak nasinya, kedua yang menjual berasnya, yang ketiga ke belakang lagi yang membuat kompornya, yang membuat gasnya. Dengan gas aja berapa ribu orang terlibat. Dengan kompor berapa ribu orang. Dengan beras berapa ribu orang. Dengan padi di sawah berapa ribu orang. Seandainya tidak kerjasama, kita bisa mati. Maka katakanlah dalam hati, aku ini kecil, Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. Kemudian la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak terkena ngantuk dan tidak terkena tidur. Bapak ngantuk, Pak? Ngantuk ya? Manusia berarti. Kalau kalau ngantuk berarti Allah, Tuhan. Selama ngantuk berarti manusia. Dan Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Seandainya Tuhan suka tidur, sudah banyak kelewat ya jadi ketika Allah dimanapun dia tak pernah tidur. Kemudian dalam surat yang lain Allah itu ahad kan? Allah maha, maha satu. Saya katakan dulu pada pertemuan dulu Allah itu satunya satu absolut. Dia satu yang absolut. Kalau kita relatif. Rumah satu relatif bagian-bagian. Tapi Allah dia satunya absolut. Dekatnya dekat absolut. Maka Allah hidupnya pun hidup absolut dan dia tidak pernah ngantuk yang absolut dan tidak pernah ngantuk yang relatif juga. Kemudian lahuma lahuma fis samawati bagi Allah lah semua yang di langit dan di bumi. Bapak sekalian, eh, kita mengetahui bahwa yang di langit sebutlah bintang. Saya sambungkan dengan yang kemarin-kemarin. Bintang itu sangat banyak jumlahnya Seorang peneliti mengatakan diperkirakan jumlah pasir di pantai dengan bintang masih banyak bintang di angkasa. Bintang yang paling bawah yang paling rendah adalah matahari. Matahari adalah bintang kuning disebut dengan asyamsu. Besarnya matahari 120 kali bumi. Padahal Matahari hanyalah satu bintang. Bintang yang masih banyak. Kata para ahli astronomi, 100 sampai 300 miliar bintang membuat sebuah galaksi. Gugusan bintang. Sedangkan 100 sampai 300 miliar bintang membuat sebuah klaster. Kalau orang berniat pergi dari sebuah galaksi ke galaksi yang lain, yang sekarang dapat dihitung, itu kira-kira menghabiskan waktu 100 miliar tahun cahaya. Jadi kalau Bapak ingin pergi ke sana, perlu punya perlu punya umur 100 miliar tahun. Perlu punya mobil kecepatan cahaya. Kalau umurnya 60 tahun, mobilnya hanya Kijang Innova tidak akan sampai. Apalagi Avanza. Nah, ada eh, hasil penelitian di Amerika dan termasuk juga ada di sini Pak Fauzan yang dulu pernah hidup. Dia pernah merasakan ketika mati, eh, ketika dia pernah merasakan mati suri. Kata dia, ketika mati suri, tubuh saya terlihat di kursi, ditangisi orang. Dan saya melihat dengan jelas itu tubuh saya di apa di ditangisi orang, dibawa ke tempat yang luas dari kursi itu. Dan kata orang-orang sana Amerika ada sebuah penelitian Ketika mati suri, saya merasakan saya dibawa ke lorong yang gelap. Yang sangat jauh dan gelap. Di sana saya dibawa oleh manusia cahaya. Mungkin malaikat mungkin. Mana cahaya. Dan sangat jauh. Itu kan bagi orang yang nggak beriman. Bagi orang yang beriman nggak mungkin lorong gelap. Jadi bagi orang yang nggak beriman sangat mungkin begitu mati. Orangnya sedang sakit, cabut nyawanya dicabut oleh Azrail nyawanya, tubuhnya tertinggal, rohnya dibawa oleh malaikat sebagai manusia cahaya set ke sebuah tempat yang sangat jauh, lorong hitam yang gelap. Manusia berteriak, "Laula akhortani ila ajlin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin." Seandainya diakhirkan kematianku sebentar saja ya Allah, aku akan jadi orang-orang yang sidkah, yang infak, Aku akan jadi orang-orang yang soleh. Tapi bagi orang-orang beriman, begitu mati, dicabut nyawanya, wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi Luas di kuburnya dan eh, terang tempat tinggalnya. Bagi orang yang meninggal di dunia dengan iman, begitu cabut nyawanya, akan merasakan luas luar biasa dan terang. Kenapa? Sebab dia punya iman. Al-Quran dibaca setiap saat. Sholat dikerjakan. Begitu mati dibimbing oleh malaikat dengan pelita-pelitanya. Bahkan sebelum mati. Sering ada perasaan-perasaan yang benar. Saya punya dua orang teman yang agak sepuh kan teman guru lah. Ketika itu dia sedang sakit di rumah sakit dia dia ah, ah ah gitu, sangat terberat. Kamu kata dia apa kata dia? Ma, ma, anak kita ma, Lela, namanya Nur Lela, Lela, tuh datang, datang. Kata keluarga, Pak, tidak mungkin. Lela tadi malam nelpon dari balik papan, tidak bisa datang. Karena suaminya tugas, sedang tugas tugas keluar tempat. Enggak, dia datang, datang. Tidak, Pak, tidak. Tuh, tuh, tuh. Di terminal sekarang dia naik bus, turun di terminal. Pak, istighfar, Pak, istighfar. Enggak, Bapak, enggak apa-apa. Dia datang tuh di terminal. Terus, terus. Tuh masuk ke rumah sakit. Bapak tidak, di balik papan dia. Enggak datang. Tuh deketin tuh. Datang tuh. Assalamualaikum. Kaget semuanya. Benar. Ah, itulah kematian yang dibimbing. Luar biasa. Bahkan ketika hari Kamisnya mengatakan begini. Hari Kamisnya. E, ma, pulang ya ke rumah hari ini mama. Kursi-kursi keluarkan. Karpet dihamparkan. Eh, lampu-lampu ditambah ya. Nanti akan banyak tamu. Pas Jumat meninggal dunia. Ah, nikmat kalau begitu Pak ya. Ada lagi seorang ustadz, ini Ustadz Muhtar. Jam setengah sembilan malam, dia sering lihat ke, ke, lihat keluar, lihat keluar ke ke ke, ke gorden, lihat sebelah sini. Kata si ibunya, istrinya, Pak, ada apa? Ada tamu berdua. Siapa? Nggak tahu di luar. Dilihat oleh ibunya, nggak ada. Pak nggak ada. Hmm, ada, mah ada. Bapak udah tidur Bapak lagi sakit. Iya, ada tamu. Pas jam 11 malam meninggal dunia. Jadi bagi orang-orang yang beriman ketika mau meninggal dunia ada tanda-tanda kematian. Maka ketika itulah kita dipersilahkan untuk wasiat. Gawatnya kalau matinya tanpa tanda kematian. Kerga plewe, ceplok, hahaha, maut gawat. <laughs> Gitu. gitu. Bahkan kadang-kadang gini, ada orang yang sakit berat sampai seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, pingsan, koma. Tapi beberapa hari kemudian tiba-tiba dia sadar. Alhamdulillah Pak sadar ya Pak ya. Kata teman-teman, Alhamdulillah sekarang Bapak udah sadar, udah ngobrol, udah sehat, udah makan-makan lagi. Itu adalah sebetulnya hanya diberi waktu oleh Allah. Sehari atau dua hari. Coba lihat berikutnya. Meninggal dunia. Saya sudah pengalaman banyak. Ketika orang begitu. Saya katakan. Dos, namanya, namanya seseorang namanya si R. Saya katakan. pak Bapak udah sehat ya? Iya Pak. Alhamdulillah. Pak. Sekarang adakah wasiat Bapak untuk saya? Ada Pak Asep. Apa? Pak Asep jangan mundur riasan di Anur Sumi. Kenapa? Kalau Pak Asep mundur, nanti orang-orang ribut lagi, kotok-kotokan lagi, ribut jabatan. Walaupun di Bandung, pegang yayasan ini ya, sampai nanti selesai. Itu amanat saya. Oh, udah. Nah, saya panggil istrinya dengan anaknya, sini sini sini. Bapak tadi udah wasiat ABC. Hati-hati, mungkin nanti malam meninggal dunia. Eh Pak, saya pernah doakan. Bukan begitu, bukan mendoakan. Sudah banyak pengalaman. Betul Pak, jam 3 malam meninggal dunia. Jadi kalau orang sudah sakit berat, sudah pingsan, sudah koma, pingsan beberapa hari, kalau dia tiba-tiba sehat, itu bukan set beneran. Oleh Allah diberi waktu untuk berwasiat. Jangan ditinggalkan dia. Nah, ya. Jadi ini eh, luar biasa Nah mudah-mudahan kematian itu kematian yang diberi diberi tanda. Inginlah kita mati sakit dulu. Ya kalau bisa tiga hari ya. Sakit tiga hari meninggal. Nah jangan sakit berat. Misalnya stroke dulu 12 tahun. Aduh. Tidak kuat rasanya ya. Tidak kuat rasanya. Ya kadang-kadang kita kuat, istri tidak kuat. Nah, mudah kita seperti Nabi ya, tiga hari sakitnya sakitnya nggak berat, punya wasiat, meninggal. Tapi ingat, hati kita bersih. Kalau hati bersih, ada tanda-tanda kematian di sini. Ya. Oke, teruskan. Jadi itu semua adalah langit-langit itu milik Allah semua. Dan kalau Bapak lihat gambar astronomi yang namanya langit itu berputar kan? Ini matahari berputar set berputar pada porosnya. Ternyata yang tawaf bukan hanya matahari, bukan hanya bintang, tapi juga malaikat bertawab di aras, di Baitul Makmur. Bukan hanya itu, ternyata sperma pun bertawab. Uh, eh, saya di sini nggak tahu apa pernah lihat videonya. Saya melihat videonya di lab biologi ITB. dokter Sony melihatkan Pak Sep nih lihat sperma ketika mau masuk ovum. Sperma jumlahnya itu kira-kira 3 juta sperma. Menyembur dari laki-laki, jutaan dan masuk ke dekat ovum. Sebelum masuk ke ovum, itu ada halaman ovum, persis kayak karpet. Digedekan ya. Kemudian si ovum yang datang dibersihkan dengan bulu-bulu karpet, seakan-akan pengantin yang sedang disolek. Kemudian masuk ke dekat ke opum, serat ke opum dan berputar ke arah kanan. itu kanan. Persis orang tawaf. Apalagi sperma kan ujungnya bulat ya kayak haji gitu. Kayak kopi haji. Ya. Berat, berat. Pak Sep tuh lihat bertawaf ke arah kanan. Bergetar hati saya. Kalau lihat matahari berputar di gambar udah sering. Udah sering. Tapi kalau tawaf bergetar, saya baru lihat. Wah, luar biasa. Wah, subhanallah. Saya sampaikan ke Ari Ginajar. Mas Ari, nah, Mas Ari tidak punya video itu kan? Tidak, Pak saya lagi cari di ITB ada, di lab biologi. Cari di sana. Jadi berputar, rat, rat, rat, berputar ke kanan. Kemudian masuklah satu, masuk satu, yang kemudian setelah masuk terjadi gempa elektromagnetik. Rrrt, mati semua. Lah, gini mati semua. Satu yang jadi itulah sang juara. Siapa itu? Kita. Walaupun kita pesek kita, itu juara. Pernahkah kita bersyukur? Alhamdulillah, ya Allah, saya keluar sebagai pemenang. Sebagai juara. Kelihatannya nggak pernah. Jadi sperma tawaf. Sel mengilingi inti sel. Atau mengilingi inti atom. Dan cakrawala mengapa e, berjalan matahari berjalan pada korosnya dan kita pun tawaf sepanjang tawaf di haji tawaf haji hanyalah sebuah simbol subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah subhanallah Allah maha suci saya orang kotor Gusti Walhamdulillah segala puji milik engkau Tuhan. Saya orang hina. Allahu Akbar. Engkau maha besar. Tuhan saya maha kecil. Pasipkan mata. pasipkan telinga. Aktifkan hati. Jangan sampai ketika tawa mata aktif. Kiri kanan. Telinga aktif. Bah, kalau gitu hati kurang. Matanya jangan jangan diaktifkan, agak pasif saja, telinga pasifkan tapi hati Subhanallah, walhamdulillah. Pas terputar, udah nangis dah. Allah Akbar, nangis. Yang bertawab adalah malaikat sedang bertawab di mana? Di di aras mikdarhu khomsina alfasana satu harinya sama dengan 50 ribu tahun malaikat bergantian tawab, tawab. sebagian turun naik bagian turun bagian naik satu harinya sama dengan lima puluh ribu tahun. Jadi kalau malaikat naik, mau katakan mau haji gaya malaikat, perlu waktu lima puluh ribu tahun untuk sampai ke Baitul Makmur. Ke Mekah sepuluh jam kita. Jadi malaikat bertawaf, bintang-bintang bertawaf. Kemudian sperma juga bertawaf. Inti atom atom bertawaf. Semua bertawab. Kita adalah bagian yang tawaf tadi. Subhanallah. Melambangkan bahwa Allah pemilik langit dan bumi. Tidak ada keterpisahan. Langit dengan bumi semuanya milik Allah. Jadi ketika kita bertawab adalah bertawab dengan hati. Kemudian coba lihat bintang-bintang. Kalau bintang berputar pada porosnya, pada edarannya, begitu keluar dia set keluar dia akan berbenturan dengan yang lain. Set, pasti dia hancur. Bintang manapun yang berpuak yang keluar dari orbitnya akan hancur dia. Bulan, coba-coba keluar aja keluar, hancur dia. Juga matahari sama dengan manusia, manusia pun harus pada orbitnya. Salat, saum, dikir, sidkah, merendah hati, terus berputar. Jina aja hancur udah. Selingkuh, jina hancur udah. Udah. Salat, saum, sidkah. Mencuri ya udah hancur. Yuk kita bertawab. Kalau haji kan bertawab hanya sekali seumur hidup. Kalau setiap hari kita bertawab dari rumah kemana ke kantor, terus ke yang lain, ke toko, terus silakan aja tawaf terus pada porosnya. awah jangan belok kemana-mana. Begitu belok ke rumah bordil pasti anjur, ke rumah judi pasti anjur. Yuk tawaf sepanjang hayat. bahkan begitu beres tawaf, tawaf pada kita katakan dalam hati, Ya Allah di depan Ka'bahmu saya berjanji Tuhan. Setelah beres haji, saya akan sholat awal waktu Tuhan. Saya akan menyayangi istri Tuhan. Saya akan hormat kepada suami Tuhan. Akan tahajud Tuhan. Akan sidkah dan sidkah. Ya Allah. Mudah-mudahan engkau membimbing kami. Pulang ke Indonesia. Dikerjakan enggak? Kalau ditepati janjinya. Namanya mabrur. Baro menepati janji. Jadi orang haji disebut mabrur. Kalau dia menepati janjinya. Yang diucapkan di depan Ka'bah. Kalau pulang ke Indonesia tidak mendapat janji, maka dia bukan mabrur. Haji mabrur. Jadi Allah Akbar subhanallah. Kemudian Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Orang-orang yang mendapat syafaat dari Allah adalah orang-orang yang mendapat izin dari Allah. Tidak ada yang bisa mendapat syafaat kecuali Allah. Jadi sekalian bayangkan kalau kita mati dicabut nyawa kita oleh Allah oleh malaikat Azrail dicabut nyawanya set dibawa ke sebuah tempat lorong hitam yang sangat jauh di alam kubur bukan di kuburan alam kubur set jauh ke sana bermiliar-miliar tahun untuk sampai ke sebuah tempat gelap gulita kita akan menjerit Pernahkah ada orang ke alam kubur? Tidak pernah. Beranikah Bapak sendirian ke Mekah sebelum Bapak berangkat ke Mekah? Mesti ada pembimbing. Berangkat ke kutub berani sendirian? Nggak berani. Apalagi alam kubur. Alam kubur adalah sebuah alam yang kita tidak pernah tahu. Kita berangkat sendirian ke sana kemana? Nggak ada yang bawa HP ketika itu. Menelpon kemana? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kita berangkat saya sendirian, gelap gulita, terus sebuah lorong yang sangat jauh. Disimpan di sebuah tempat yang sangat dasar, namanya sijin. Sijin, bahasa Arabnya adalah penjara. Sijin itu penjara. Penjara kubur. Disimpan di sana, terhimpit, dingin, gelap gulita, tanpa teman. Berapa lama? Sampai kiamat. Sekarang jangan jauh-jauh. Kalau ingin uji coba, ini aja. Bapak masuk ke dalam mimbar ini, ke bawah sini, ke dalam mimbar ini. Kalau saya dikunci dari dalam, kunci. Jangan lama Pak, tunggu ya. Gak usah lama Pak, cukup dua minggu aja. Dua minggu dalam mimbar ini. Apa? Ah, baru juga mungkin sejak berpegel. Aduh, pegel, Kesemutan. Nah nanti dalam kubur jutaan tahun begitu. Diam. Dan ada apa? Ada malaikat munkar dan nakir. Tolong, tolong. diam ngomong. Bayangkan biasa dipuja-puja. Diam ngomong. Tolong, diam. Istriku, di mana engkau? Istriku, di mana engkau? Ah, nggak ada yang bantu. Anakku, anakku. Kalau punya yang soleh, enak. Kalau nggak soleh, sendirian. Di alam kubur berapa lama? Ribuan, jutaan tahu nunggu kiamat. Berat di bawah itu. Siapa yang enak? Orang-orang yang hatinya bersih. Di ketika dia meninggal dunia dipanggil oleh Allah diundang, "Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Yuk pulang ke pangkuan Tuhanmu yang penuh ridho. Wadkhuli fi ibadi farfli nanti Masuklah ke dalam hamba-hamba kami yang soleh. Masuklah ke dalam sorga yang Allah janjikan. Begitu meninggal dunia, dipanggil kayak tadi. Assalamualaikum. Bapak sudah siap? Sudah malaikat? Mari Pak, berangkat. so Keluarlah apa yang ia simpan selama di otak di otak kecil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar Subhanallah La ilaha illallah Berangkat dia ya, Dibawa oleh malaikat Ajroil dengan sangat sopan Kita berdoa semua Allahumma uh, Wafsahlahu fi qabrihi Wanawirlahu fi Ya Allah luaskan di kuburnya Dan terangkan tempat tinggalnya Begitu dibawa oleh malaikat Ajroil Dia bahagia Mungkin dia begini Malaikat, di mana ini? Ini Bu di alam kubur. Kok terang begini ya? Iya Bu. Luas ya? Iya. Dibawa kemana saya? Ibu ke sini. Ibu ketemu ya dengan teman-teman ibu yang sudah lama. Tuh ada para nabi, para sahabat, para solehin. Kayak Bu. Begitu masuk, Wah, dijemput mereka. Kata hadis mereka berarti pohon-pohon seperti burung di pohon-pohon dan yurzakun diberikan rizki sebut dengan iliyin tempat yang tinggi dan mendapat nikmat kubur berapa lama ribuan tahun tapi ribuan tahun di sijin dengan ilin beda di sijin ribuan tahunnya lebih lama perasaannya di iliyin tempatnya senang sehingga menunggu kiamat sangat dekat terasa dekat bedanya begini seperti gini semalam di penjara dengan semalam malam pengantin beda di penjara semalam, wah, aduh, kok nggak gesek-gesek jam sih? Tapi kalau malam pengantin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya eh, udah subuh ya? pasan baru setengah jam. Ya Lail Zul Ya naum tul Wahai malam menyingkirlah engkau Wahai siang Eh wahai malam panjanglah engkau Wahai siang menyingkirkan engkau Itu malam pengantin Kalau malam pengantinnya Malam pengantin yang tidak ada musibah kalau mamanya musibah ah. apa itu? Ah, nggak tahu. Nah, jadi itulah. Kemudian berikutnya. Jadi yang bisa mendapat pertolongan hanya dari Allah. Ya'lamu ma baina aidihim mamakhalfahum. Allah mengetahui apa yang ah, yang terlalu dan akan datang. Saya tanya, siapa gubernur Jawa Barat tahun 2009? Ada yang tahu? Kira-kira Allah tahu nggak? Tahu nggak? Tahu. Ilmu Allah berubah nggak? Kalau berubah, berarti bukan ilmu Tuhan dong. Nah, kalau begitu, nah kita punya rahasia. Kalau begitu Allah sudah tahu dong. Jadi saya ketika saya main bola, ada main bola yang Persib lawan Persija. Tegang. Ah, ah. Saya katakan, Allah sudah tahu siapa yang akan menang. Tenang saja, Persib menang syukur. Persija menang asawodo. Jadi kita itu sebenarnya hanya hanya usaha ikhtiar, pokoknya kamu ikhtiar, ikhtiar, ikhtiar. Tapi Allah sudah mengetahui. Hanya dengan doa kita, mudah-mudahan Allah mengubahnya itu aja. Jadi si A akan celaka tanggal sekian dengan doa ikhtiar diubah oleh Allah itu yang kita inginkan. Takdir yang diubah oleh Allah. Tapi jangan stres. Jadi kita hanya usaha dan ikhtiar, hasilnya Allah yang menentukan. Jadi eh, Allah mengetahui yang ke, dan, yang, yang ke depan. Jadi yang ke belakang Allah tahu. Allah tahu. Jadi demikian tidak usah stres menghadapi sesuatu. Sekarang mau om PTN, orang tua pada deg-degan semua. Pilihan satu, lektor ITB. Kedua, dokter Unpad. Ketiga, ya swasta lah. Aduh deg-degan MPTN menang nggak menang nggak semua tahajud tahajud semua semua berdoa semua ikhtiar lulus semua nggak ya enggak jadi kita harus siap mental. Semua udah ikhtiar, sudah tahajud, sudah berdoa, tapi mustahil lulus semua. Harus siap mental, nggak mungkin tidak. Ya Allah, lulus, alhamdulillah. Kalau nggak lulus, saya akan terima. Jadi nggak stres. Kalau hidup stres, Berarti sebetulnya ia kurang beriman kepada Allah. Stres boleh-boleh aja sebagai manusia, tapi jangan berlebihan. Kemudian berikutnya, sedikit lagi. Wala yuhitu nabi syai'in min ilmih illa bimasya. Tak ada seorang pun yang sanggup menguasai ilmu Allah kecuali dengan kehendaknya. Ilmu Allah itu sangat luas luar biasa. Saya punya seorang teman doktor biologi. Biologi. Saya tanya, "Anda bagian apa?" "Saya biologi." "Biologi subnya bidang apa?" "Saya biologi ini Pak Sep, tanaman hayati." Subnya apa lagi? Begitu. Sampai ke bawah, jadi kecil. Di IPB. Anda bagian apa? Saya pertanian IPB. Subjurusan tanaman pangan. Penelitian soal cabai. Cabainya keseluruhan tidak Pak Sep, hanya bagaimana mengawetkan biji cabai agar tumbuh menjadi benih yang bagus. Ya sekolah puluhan tahun biji cabai. Alah, segede gitu biji cabai. Hah, banyak Pak orang-orang yang nggak doktor tapi hebat di bidang cabai. Mungkin nggak? Mungkin. Jadi itu hanya sebagai ya ilmu itu. Jadi kalau dia mengatakan doktor, profesor, sebetulnya dia itu kecil. Katakanlah subhanallah, Allah akbar, enggak ada apa-apanya. Dan Allah itu sangat luas ilmunya. Terus saya tanya, Bapak sekalian. Bapak punya mata dipakai berapa tahun ya? Tahu belum dalaman mata Bapak? Belum. Jangankan pengetahuan luar, yang di tubuh kita kita nggak tahu. Ada berapa sel darah tubuh kita? Nggak tahu. Kalau begitu sujudlah kepada Allah. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal adzim. Subhana rabbiyal a'la. Jadi inilah ayat kursi itu itu. Bukan ayat kursi sebagai sebuah sebuah sebuah ajimat. Kalau dibaca diulang-ulang tidak mengerti, ayat kursi yang sebagai sebuah peringatan bisa menjadi sebuah mantra. Apa itu mantra? Mantra adalah manakala isi bacaan tujuannya tidak bersinggungan. Isi bacaan-bacaan, isi-isi tujuan-tujuan. Bisa-bisa Quran menjadi mantra. Kemudian eh, kursi hus wasi'a kursi hus sama eh, kursi Allah sangat luas meliputi langit dan bumi. Bisa kursi kursi bisa kursi, kekuasaan. Sebutlah kekuasaan. Kekuasaan Allah meliput langit dan bumi. Uh, saya kembali menyinggung yang dulu bahwa Allah itu Allah itu sangat dekat dengan kita. Kalau kalau di laut ya, apa uh, ini air laut sangat dekat dengan ikan, dengan semua ikan. Cahaya sangat dekat dengan semua benda dan Allah adalah pencipta cahaya pasti lebih dekat dengan semua yang ada maka Allah sangat dekat dengan kita melebihi urat leher dengan lehernya kalau begitu Allah maha mengetahui Allah maha mendengar Allah maha dekat maka kita kepada Allah harus lebih dekat berdoa dan sering berdoa kepada Allah dengan suara hati bukan hanya suara mulut suara hati diucapkan tapi lirih Ya Allah, saya punya masalah besar hari ini Tuhan. Tolong ya Allah, tuntaskan masalah ini. Berat bagi saya Tuhan menghadapinya. Saya difitnah oleh orang-orang Tuhan. Saya dipanggil kejaksaan. Diinterogasi sampai lima jam. Bulak balik begitu. Udah dipanggil, dipanggil lagi. Dipanggil lagi. Tuhan, berikan saya kekuatan Tuhan. Saya tahu Tuhan, Nabimu juga Nabi Yusuf pernah difitnah dan masuk penjara. Apalagi saya Tuhan. Tapi saya adalah manusia yang lemah iman Tuhan. Tolong Tuhan beri kekuatan. Bisikan kepada Allah setiap saat. Alhamdulillah teman-teman kita yang masuk penjara gara-gara fitnah. Sekarang sebagian sudah pada keluar. Enggak. Di ponisnya, ponis apa? Ponis bebas. Tapi ada juga ponis bebas padahal dia berbuat salah. Saya nggak tahu kalau itu. Ternyata doa itu. Teman saya eh, yang di KPU ketika di ketika di penjara gitu aja ya Allah engkau tahu Tuhan saya tidak bersalah engkau tahu Tuhan saya nggak korupsi tapi saya kena fitnahnya Tuhan tolong Tuhan bebas dia jadi bukan hanya usaha ikhtiar kasar tapi ikhtiar yang halus doa dan nah, ini penting sekarang nggak terasa sedang begini ya duit punya mobil bagus rumah istri bagus tapi kalau istri kabur, mobil tabrakan, rumah kebakaran, di penjara. <laughs> Malah itu ketika itu. Kalau begini mah masih tenang-tenang aja. Iman lah. Iman, iman. Begitu kena semua. Baru menjerit. Tuhan, aku ini orang soleh. Tuhan, kenapa jadi begini? Si itu korupsi, mobilnya tidak hilang. Mobilku kontan, halal kok hilang. Nah kemarin ada seorang ibu, seorang ibu usianya 55 tahun menangis Pak Asep, ke rumah saya. Tolong saya Pak Asep, tolong. Ibu di mana? Pokoknya ada aja. Eh, jenjas, ibu di mana? Pokoknya ada aja. Di tadi sebelah sini, dekat sini. Pak Asep, ke sini, ke sini. Ke rumah, masuk, masuk, masuk, masuk, Ada siapa di sini? Gak ada siapa-siapa. Ya, ibu nggak bisa. Pokoknya ke sinilah saya udah tua ini. Ibu tua saya muda, Bu. Gawat nggak Enggak, ke sini Masuk aja. Ibu kenapa? Saya itu Pak, saya punya suami insinyur sipil dari punya dia adalah suami saya itu sakit sampai sekian sekian tahun sekian bulan pada saat-saat sakit berat saya sedang di rumah sakit ada ibu-ibu ketua majelis taklim membisikkan telinga saya ibu suami ibu itu punya istri simpanan Hah? Ibunya pergi aja. Dipercaya. Tidak mungkin karena suamiku katanya tiap malam, tiap siang ada di rumah. Kalau nggak dipercaya, sumbernya baik, nggak percaya. Oh, ibu tuh gelisah tiap hari, tiga hari. Hari keempat ketika suaminya sudah repot, dipegang tuh tangan isinya, ma, kesini, ada apa-apa, kesini, ada apa, dia pegang tangannya, ma, maafkan papa, Iya pak, dimaafkan. Maafkan ya papa. Iya, dimaafkan. Semua dosa papa. Iya, tanpa sisa. Iya, iya. Papa sebetulnya punya simpanan sudah sepuluh tahun. Sepuluh tahun. tidak ketahuan, berdekatan rumahnya. Dia bawa kantong kabur dia. Tiga hari nggak ada. Si anaknya mencari semua, nggak ketemu. telepon saya. oh. kenapa Pak Asep? Saya ini perempuan soleh perasaan saya. Kenapa begini saya? Tuhan tidak adil, Tuhan tidak adil. Kalau pakai dalil kan dia udah baca milnya. Bu, ibu itu bagaikan dinding yang bersih. Dinding dari dari kapur, dicat udah bersih, udah indah. Tapi pribumi ingin supaya dinding ini lebih lebih bagus. Dipakulah dinding itu oleh pribumi. Jeder, jeder. Dinding protes. Pribumi, kenapa dipaku aku? Udah cantik kok dirusak? Karena dia tidak tahu. Padahal pribumi itu akan menempelkan gambar yang indah. Setelah kuat, tempelkanlah gambar yang indah. Set dinding tersebut sehingga dinding yang bersih sekarang jadi indah, cantik dan asri, lebih cantik dari yang polos. Demikian pun ibu. Ibu adalah perempuan cantik hatinya, solehah jiwanya. Oleh Allah ingin diuji supaya lebih cantik lagi. Oh begitu. Sabar dong saya, sabar. Pulang ah, pulang aja semuanya. Jadi kalau ibu-ibu begitu, eh, suaminya begitu, soleh ah soleh, <laughs> nah udah lebih soleh. Nah pernah kejadian kemarin, ada, bukan kemarin lama sih, ibu-ibu begitu meninggal dunia, si, si punya suami udah punya itu meninggal dunia. Ketika datang si ada perempuan yang lain yang nangis. Bapak, bapak, kenapa kau tinggalkan aku? Neng, neng siapa? Aku juga istrinya. Uh, itu mayat ditajam pak, pantatnya ditendang itu mah beneran, ceger ceger teh. Akhirnya ibu yang lain, ibu, ibu, ibu, ibu, udah, udah, ibu, ibu sabar, ibu sabar, istighfar, nyebut, nyebut, nyebut, nyebut. Di sini, di saya yang sakit, iya, kamu nggak merasakan gitu. Akhirnya orang pada malu ya. Ya itulah ujian yang mana itu. Kata Allah, sudahlah pokoknya Allah tidak akan tidak akan lengah. Apa yang kamu kerjakan, Allah akan berikan. Engkau kehilangan harta dicuri orang, akan kembalikan di akhirat nanti. Kau kehilangan tanah, kehilangan jabatan karena fitnah orang, tidak akan hilang. Hartamu akan kembali di akhirat nanti. Yakinlah, yakin. Wahuwa hibtuhuma. Dan Allah sangat sanggup memeliharanya. Jadi ibu apa sekalian, kuatkan hati. Kuatkan hati, sangat sering sekarang ada orang punya sertifikat tanah, diambil orang. Tanah direbut orang. Dan lain-lain. Semua bisa hilang, mobil bisa hilang. Tapi katakanlah dalam hati, yakin tidak ada yang hilang. Semua akan kembali dari Allah kepada Allah. Saya dulu tidak memiliki apa-apa. Sekarang saya punya. Hilang lagi. Tapi semua harta akan kembali ke akhirat. jadi eh, akhir nanti kepada Bapak. Jadi bagi kita sekalian. Ini ayat dipegang, dibaca, diamalkan. Ke hati. Kalau hanya dibaca bolak-balik tanpa makna, jadi mantra. Oke, jam berapa nih? Sudah Udah lebih ya. Sekian terima kasih. Nggak ada pertanyaan. Yuk kita berdoa sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ya Allah, kami yakin ya Tuhan, Engkau milik langit dan bumi. Apapun yang di langit adalah milik Engkau Tuhan. Apapun yang di bumi milik Engkau Tuhan. Kami semua milik Engkau. Harta kami milik Engkau. Istri kami, anak kami milik Engkau kami yakin Allah engkau akan menjaganya. Ya Allah, kalau engkau menguji kami, ujilah kami ya Tuhan dengan ujian yang kira-kira kami sanggup menahannya. Ya Tuhan, jangan kau uji kami dengan ujian yang di luar kemampuan kami ya Tuhan. Berikan kami ketabahan iman, kesabaran. Sehingga kami ketika mati kami mati husnul khotimah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami berdoa kepada engkau Tuhan. Mudah-mudahan apa yang pernah hilang dari kami akan kembali kepada kami di dunia ataupun di akhirat kelak. Karena kami yakin Engkau Tuhan, Engkau Maha Tahu, Engkau Maha Adil, Engkau Maha Mengembalikan. Inna lillahi wa inna Ilaihi rajiun. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kuatkan hati kami ketika mendapatkan jeraan fitnah, ujian dan cobaan. Kuatkan jiwa kami sehingga kami tidak stres berlebihan, tidak sakit jiwa, tapi kami tetap dalam keadaan mutmainah, sakinah dan sebagainya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bimbinglah kami ke arah itu. Mudah-mudahan kami menjadi orang-orang yang betul-betul mendapatkan ketenangan lahir dan batin dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana faghfir lana dhunubana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasyirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.